Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Surat Al-Infidar Makkiyah 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama fatarat insyaqqat wa idzal kawakibun tatharat inqatat wa tasaqat wa idzal biharu fujirat futiha ba'dha fi ba'din fasarat bahran wahida واختلط bil milhi. وإذا القبور بؤثرت قلبت تربها وبؤث موتاها وجواب إذا وما أضف عليها علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله يا أيها الإنسان أي الكافر ما غرك بربك الكريم حتى أصيته الذي خلقك بعد أن لم تكن فسواك جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء فعدلك بالتخفيف والتشهيد جعلك مؤتدك الخلق متناسب الأعضاء ليست يد أو رجل أطول من الأخرى في أي سورة ما زائد شاء ركبك كلا رد عن الاغترار بكرم الله تعالى بل تكذبون أي كفر مكة بالدين بالجزاء على الأعمال وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم كراما على الله كاتبين لها يعملون ما تفعلون يعلمون يعلمون ما تفعلون جميعه إن الأبرار المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم جنات وإن الفجار أي الكفار لفي جحيم نار محرقة يصلونها يدخلون ويقاسون حرها يوم الدين أي الجزاء وما هم عنها بغائبين بمخرجين وما أدراك أعلمك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين تأذيم لشأنه يوم بالرفع أي هو يوم لا تملك نفس نفس شيئا من المنفعة والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره فيه أي لم يمكن أحدا من التوسد فيه بخلاف الدنيا Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa illa billah Surat al-infitar Ini sebetulnya berhubungan dengan surat yang sebelumnya nanti At-Takwir Bismillahirrahmanirrahim Idas sama'un fatarat Jika langit infatarat insyaqqat pecah. Kalau langit sekarang ini maka kita ditantang oleh Allah. Hal fiha hal fiha min futur? Apakah ada lobangnya di langit yang ada sekarang ini? Nanti lihat. Hatta lobang kapiler enggak ada, rata semuanya. Hah? Hal fi fiha min min futur? Kata Allah. Thumma rji'al basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Ini teliti lagi, teliti lagi, pasti kamu akan tidak mendapatkan itu. Tapi nanti ada di di apa namanya? di hari kiamat infatarat langitnya pecah. Bukan hanya sedikit, pecah banyak. Kenapa langit-langit nanti di hari kiamat itu akan pecah? Menjadi jalannya malaikat, linuzulul malaikah turunnya malaikat dari langit untuk menjadi saksi terhadap pengadilan Allah nanti ada di mahsyar dari hari kiamat. Turun semua malaikat di langit ikut menyaksikan itu semuanya. Allah. Ah. Kemudian wa idal kawakibun tatharat. Dan jika al kawakib apa nih kawakib ini? Galaksi ya bintang-bintang atau galaksi-galaksi bintang-bintang intasarat berhamburan inggalat habis kotot dan berjatuhan nah intasarat hmm. artinya digambarkan bintang-bintang itu ibarat permata-permata itu siapa itu ngomong itu jika permata tadi itu ya, ada di tangan teratur kemudian dihambur-hamburkan inta Paham ya? Ini hanya satu gambar aja langit eh, bintang-bintang eh, di langit tadi itu yang kelihatan rapi akan berhamburan nantinya. Wa idal biharu fujirat dan jika lautan-lautan dikatakan bihar bukan bahar lautan-lautan fujirat uh, apa fujirat itu futiha ba'du fi ba'din menjadi satu begitu huh? menjadi sah menjadi satu fasara bahran wahidan menjadi satu laut laut sana laut sana jadi satu laut jadi bukan tsunami satu tempat, tsunami kabeh ini sudah. Hah? Menjadi satu. Lautan tawar maupun lautan asin menjadi satu sudah. Tidak ada lagi sudah yang membedakan. Hah? Jadi kalau gambarannya umbulan ambil panggung jadi satu sudah nanti. Lautan-lautan tadi itu sudah menjadi satu. Wa idal guburu bu'sirat dan jika kuburan-kuburan tadi itu bu'sirat gulliba dibalik turabuha tanah-tanahnya kuburan wa bu'itha dan dibangkitkan mautaha mayit-mayitnya itu kuburan ada menyatakan bu'sirat itu gabungan daripada ba'ats dan bahts Ba'ath dan Bahas, Bu'thirat. Hmm. Jadi balik yang ada di bawah menjadi ada di atas. Jadi bumi ini akan kebalik nanti. ini, Sehingga keluar semua itu mayit-mayit dari bawah. Hmm. Alimat nafsun ma wa akharat. Orang itu kalau membongkar rumah Bongkar rumah ini ibarat bongkar rumah. Yang didahulukan dijatuhkan yang mana? Atasnya dulu bongkar Setelah itu dinding-dindingnya dibong dibongkar. Setelah itu baru yang bawah-bawah ini juga dibongkar. Berarti semuanya sudah dihancurkan tehalnya semuanya kan gitu. Begitulah Allah menghancurkan alam langit akan pecah. Bintang-bintangnya akan hancur semuanya. Hah? Ini ibarat sagaf, ini ibarat atap. Kemudian gunung-gunung yang ada di bumi hancur, lautan semuanya hancur. Ini ibarat bina ya, bina bangunannya. Kemudian isi buminya juga akan dikeluar dikeluarkan ini terakhir sudah proses penghancuran itu. Oh, proses penghancuran. Eh, ini adalah satu gambaran bagaimana nanti kehancuran alam semuanya nanti di hari kiamat. Ya, bukan hanya bumi tok. Sak mataharinya, sak bulannya, sampai hancur semuanya sudah, Sak langitnya pecah semuanya. Nanti bisa bayangkan itu. Makanya itu jadi seperti yang difilmkan tadi itu hanya bumi aja, enggak begitu, semuanya hancur itu. Semuanya hancur. Hah. Kalau sudah demikian kejadiannya, alimat nafsun maka bakal mengetahui setiap jiwa ikulu eh, nafsin yakin waktu hadil madkurat waktu ketika ini terjadi semuanya wa huwa yaumul qiyamah yaitu hari kiamat ma qaddamat akan mengetahui ma qaddamat apa yang telah mereka diajukan atau oleh uh, mengajukan itu nafsu itu jiwa minal amal daripada amal-amalnya wama akhrat dan apa yang telah mereka tinggalkan minha daripada amal falam ta'malhu dan dia tidak mengerjakannya Nah, nanti kalau sudah kejadian seperti itu baru semuanya akan tahu oh ini sholat itu begini, ninggalkan sholat itu begitu. Akan nah, paham dia. Oh begini puasa itu. Oh ninggalkan puasa itu begini rasanya. Baru akan paham. Alimat nafsun magaddamat wa akh wa akharat. Nah. Oh begini dia tadi itu mengeluarkan zakat. Oh begini tidak mengeluarkan zakat. Alimat nafsun magaddamat wa akh wa akharat. Uh, apa yang membuat manusia tadi itu kok bisa lupa dengan kejadian ini? Ya? Ada dua hal di sini. Yang pertama, ya ayyuhal insan, eh manusia, orang yang kafir, ada menyatakan itu orang kafir, ada umum semua manusia. Hmm? bi rabbikal karim? Apa yang menipu kamu? Hah? rabbikal karim terhadap Tuhan kamu yang mulia. Hatta asaita sehingga kamu maksiat kepadanya, sehingga kamu enggak taat, enggak patuh kepadanya. Apa yang buat nipu kamu terhadap Tuhan kamu? Sebagian menyatakan gharrahu humguh Wajah wajahlu yang menipu kebodohannya terhadap Tuhannya nah ada lagi menyatakan gharraqanu yang menipu adalah setannya dia kok bisa tertipu bisa maksiat kepada Tuhannya yang maha mulia ma gharraka bi rabbikal karim tertipu coba kemudian diperinci Allah Tuhan kamu yang mulia. Tahu nggak Tuhan kamu ini siapa nih? Rabbukal Kariman. Alladzi khalaqak. Dia yang menciptakan kamu. Ba'da an lam takun setelah engkau tidak menjadi apa-apa. Kamu dulu tidak menjadi apa-apa. Satu helai rambutmu nggak ada. Satu kukumu nggak ada. Satu gigimu nggak ada. Khalaq rabbuk Dia khalaqak. Tuhan kamu itu yang menciptakan kamu. Fasawak bukan hanya menciptakan. Fasawaka maka me, apa sawaka itu ya? Ah? Bukan menjadi seimbang. Menjadikan kamu tadi itu seimbang. Bagus, ja'alaka menjadikan kamu mustawal khilgah seimbang bentuknya kamu. Salimul a'dha, selamat anggota badan kamu. Artinya seimbang kamu eh, dikasih telinga dua. Juga ada daun telinganya bagus. Kalau lebar seperti gajah ya enggak pas. Kalau enggak ada eh, daun telinganya juga enggak bagus. Cuil sedikit aja sudah cacat nih. Fasawak. Seimbang. Fa'adalak. Eh, ini seimbang mungkin fa'adalak ini ya. Hah? Eh? Fa'adalak. Apa kalau bahasa Jawanya fasawak itu apa? Menyempurnakan. Hah? Eh? Fasawak dan menyempurnakan kamu. Tidak membuat cacat kamu. Fa'adalak. Dan membuat seimbang Allah kamu semuanya. Seimbang. Adalak. Tangannya enggak panjang sisi. Jadi bisa bayangkan kalau tangannya panjang sisi. Hah? Matanya juga gak kecil sih. Satu sama lain. Semuanya seimbang. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Hmm? Fa'adalak bitakfif. Ini menseimbangkan. Wat tasydid fa'adalak fa'addalak kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seimbang itu berarti anggota badannya tadi itu bagus semuanya rapi fa'addalak kalau fa'addalak kamu asalnya jelek kemudian diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kamu asalnya miring kemudian ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu tadi itu asalnya kufur. Asalnya tadi kamu tidak tahu yang hak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu itu lurus, bisa jadi orang baik, punya akhlakul karimah. Asalnya tidak kenal itu semuanya. Fa'addalak. Nah, daripada ta'dil. Kalau fa'adalak ja'alaka mu'tadilal khalqi. Allah menjadikan kamu dari itu seimbang bentuknya mutanasibal a'dha serasi anggota badannya laisat yadun rijlun tidak ada tangan dan kakinya atwa al ukhra lebih panjang daripada yang lainnya seimbang bagus mutanasibal a'dha fi ayyi suratin di mana itu gambar bentuk ma zaidah nggak ada artinya sya'arakabak menghendaki Allah Rokabak membentuk kamu semuanya Pertama manusia tadi itu bisa maksiat apalagi kufur karena tertipu dengan Tuhannya Hah? Tertipu apa? Bodoh enggak nggak kenal sama Tuhannya Yang ciptakan dia Yang ngasih semua anggota badan dia kemudian yang membimbing dia semuanya yang membentuk badannya dia fi ayyi suratin masyarakabak bodoh nggak kenal sama Tuhannya maksiat nggak patuh sama Tuhannya ajib inti dipiara sama orang itu loh inti bisa patuh bisa kamu hormat kenapa nggak enak dia yang biayai saya yang ngasih mata kamu siapa yang ngasih telinga kamu siapa yang ngasih kehidupan kamu siapa? Yang gerakan jantungnya kamu siapa? Bodoh, enggak tahu dengan Tuhannya. Maghraka bi rabbikal karim. Yang membuat kamu itu tertipu terhadap Tuhan kamu itu apa? Itu. Subhanallah. Hah? Apa al-hadad? haddad? Ya kan? Uh, dalam bait syairnya itu ayuhal abad la ya'ti asmin Allah Kaifa ta'sil ladhi min nutfatin jalla sawak thumma ghadzaka bi ihsanih wa namak wa rabbak ayyuhal ghaifil isayyid limathwak kaifa ta's ta'si bagaimana ya kamu bisa maksiat dengan Tuhan kamu alladhi jalla sawak yang menciptakan kamu dari nutfah Tuhan kamu ciptakan dari nutfah nutfah tahu nutfah mana ya ada mulutnya itu ada giginya ada lidahnya, ada rambutnya. kata kemudian Allah memberikan makanan kepada kamu. Kamu nggak bisa langsung makan rawon. Lahir itu nggak bisa makan lawon, nggak bisa makan soto. Dalam perut tadi tadi itu kamu nggak bisa makan kecuali dikonsumsi dari ibu, dikasih makanan yang sesuai. Lahir disediakan susu. Hah? Kemudian setelah itu dikasih rezeki wanamat dan membuat badan kamu tadi itu semakin berkembang, nggak kecil terus, semakin berkembang. Warabak dan Allah mendidik kamu sehingga kamu bisa bercocok tanam, bisa bekerja, bisa mencari ilmu, bisa maksiat teman-teman. Ayyul ghafil, eh orang yang lupa. Isaigit, bangkit sekarang. Bangun. Wa mahid persiapkan untuk tempat kembalinya kamu nanti ada di akhirat. Pertama, karena tertipu, ya? tidak mengenal kepada Tuhannya, bodoh nggak mengenal Tuhannya. Kala bal Nabi biddin. Ini yang lebih parah. Kala rada 'anil ikhtirar bi Enggak gitu aja ini orang. Bukan karena tertipu daripada kemurahan Allah aja terhadap Tuhannya aja. Bal dibun. bahkan kamu semuanya wahai orang kafir Mekah dibun mendustakan. Nah, kufar Mekah mendustakan bidin terhadap pembalasan Allah. Kamu gak percaya bahwa itu kabar dusta, bohong, gak ada lagi kebangkitan, gak mungkin orang akan dibalas, gak ada neraka, gak ada surga. Bal tukadzibuna bidin. Bil jaza al amal dengan balasan terhadap amal. Ini sekaligus untuk menjawab orang liberal ini yang kadang-kadang dia mentafsiri yang tidak itu. Ada takdzib biyaumiddin kufur hukumnya. Kafir. Bal tukadzibuna biddin. Nah. Kedua adalah memang enggak beriman. Menyatakan itu bohong semuanya, surga, neraka itu bohong semuanya. Ini yang membuat orang bisa maksiat terhadap Tuhannya. Dia nggak percaya kalau dia akan dibalas amalnya. Hah? Nggak mungkin kalau ada orang tahu resiko akan berani berlanggar itu nggak mungkin. Orang pakai sepeda motor, pakai helm aja takut ditilang. Hah? Ada lampu merah berdiri, takut disemprit. Kenapa? Tahu resikonya kalau melanggar ini. Wakif, nanti dari kiamat bisa dihisap oleh Allah masuk neraka ya takut dia kalau dia percaya dengan itu tapi orang kalau nggak percaya nah, ada itu polisi harat itu patung itu polisi itu berani dia melanggar batu katibu nabi Yomuddin kemudian Allah merinci bukan hanya begitu syuf ini orang bodohnya sekali wa inna alaikum lahafizin dan sesungguhnya atas kamu semuanya ada yang menjaga hafidin minal malaikat daripada para malaikat. Jaga khusus di amalikum untuk perbuatan kamu karena yang jaga manusia dari itu macam-macam. Ada menjaga, malaikat yang menjaga anggota badan. Hmm? Kalau kamu tidur, mata kamu, uh, telinga kamu kan lobang. Kok nggak kemasukan binatang? Hidung kamu lobang, kok nggak kemasukan binatang? Jantung kamu bergerak terus, nggak telat. Kenapa? Itu semuanya ada malaikat yang apa namanya? Yang menjaga kamu. katakan oleh Allah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Hah? Memang Allah ada tugaskan beberapa malaikat di muka, di belakang, semuanya tadi itu yahfazunahu min amrillah. Faham tuh? Tapi yang diperintah yang, yang dimaksud ada di sini hafidin di amalikum. Ada malaikat yang menjaga amal kamu. Malaikat kanan dan malaikat kiri. Kiraman katibin, kiraman mereka adalah makhluk-makhluk mulia di hadapan Allah katibin yang menulis amal. Tugasnya menulis amal. Dan mereka enggak sampai luput, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu perbuat. Semuanya diketahui. Kalau bahasa sekarang, hati-hati deh ya. Memang nggak kelihatan, tapi mereka itu melihat ada CCTV. Oh, masih malam semuanya akan kelihatan. Malaikat itu bukan CCTV lagi itu, itu segala sisi itu. Nih. Iya. Semuanya tugasnya mencatat. Ah, apakah semua manusia? Semua manusia. Catat. Yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat kejelek, kejelekan. Rokib atid. Bukan rokib itu kanan, atid itu kiri. Yang masyur bukan begitu pendapatnya ulama. Rokib atid. Dua malaikat, malaikat kanan rokib atid, malaikat kiri rokib ah, atid. Itu maksudnya. Ah, dua malaikat. Yang masyur itu pendapatnya masyur ya. Mereka tugasnya adalah mencatat. Taib. Timbul pertanyaan. Orang kafir. Apa tugasnya yang sebelah kanan? Kalau orang mukmin ada berbuat baik dicatat. Ada berbuat jelek, ada yang sebelah kiri. Kan gitu. Nah kalau orang kafir? Enggak ada tugasnya berarti yang sebelah kanan. Nyatat apa semua amalnya ditolak? Mau mengibtagal Islam dinan falan yuqbala minhu. Wa fil akhir min khasirin. Yang nyata sebelah kiri dok lah apa perlunya sebelah kanan? Ah, sebelah kanan yang komando, cadet, cadet, cadet bi amr. Amin. Karena sebelah kiri tadi itu mengikuti perintah yang sebelah kanan. Kalau ada orang mukmin yang berbuat dosa, tunggu dulu 6 jam. Bat. Kalau tobat jangan dicatat, kalau enggak cadet. Sebelah kanan yang komando. Nah, tapi ada lagi menyatakan itu bagi orang yang mukmin, orang kafir ya lepas kontrol udah nggak usah dicatat, elek terus sudah. Paham ya? Kenapa? Udah terang-terangan kemaksiat semuanya akan menjadi saksi. Tapi pendapat yang kuat tetap karena ayat ini tidak ada taksis kepada orang yang beriman seluruh manusia tadi itu Allah perintahkan malaikat untuk mencatat semua amalnya. Setelah manusia tadi itu dibuktikan, ini ini satu bukti ya, segala sesuatu tadi itu jangan kamu itu menjadi saksi kecuali setelah ada bukti, ada ilmu, ada tahu sifatnya. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala akan menghukum seseorang nantinya setelah terbukti. Terbukti ya dengan malaikat tadi itu membuat saksi. Saksinya malaikat catat ke HP Saksinya malaikat tercatat semuanya. Nih. Semua ada. Ma yalfidu min illa ladaihi raqibun atid. Malaikat akan jadi saksi, ya Allah, ini orang begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ini buktinya. Alhamdulillah min dalik, ya. Innal abrar Sesungguhnya al-abrar orang-orang beriman, al-mukminin as sadiqin mukmin yang sadiq. mukmin beneran. Fi imanihim dalam imannya mereka, la fi naim, bakal dia di dalam kenikmatan Allah itu di surga. Wa innal fujjar dan orang-orang yang biadab yaitu orang kafir lafi jahim benar-benar ada di jahim nar muhrigo api yang membakar kenapa di api perlunya apa yaslaunaha mereka masuk ke dalam api itu yadkhulunaha masuk ke dalam api bukan untuk memadamkan api seperti PMK bukan yugasuna harraha benar-benar merasakan panasnya itu api jahim yaumaddin nanti di hari pembalasan yaumal jazaa ini Ente nggak percaya kan dengan ini? Ini rasakan ya ini, rasanya ini yang kamu tidak percaya itu. Wa mahum anha bighaibin dan tidaklah mereka setelah masuk bighaibin keluar lagi bimukhrajin. Sudah masuk tidak dikeluarkan lagi. Dah, seterusnya dari situ. Wa ma adraka ma Apa yang membuat kamu itu mengetahui itu hari pembalasan? Yomudin nggak ada yang tahu itu taunya setelah dikasih tahu Allah nggak ada yang faham masih itu fahamnya setelah diberi kabar sama Allah subhanahu wa ta'ala Tuma ma'adraka ma yaumuddin Ini takdim. nah, ya? Kamu nggak tahu Apa itu hari pembalasan Nggak faham ente Hari pembalasan Takdim lisya nih Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah atau yaumu la tamliku nafsun syai'ah. Kalau yaumu jadi khabar mubtada li mubtada'in mahdhuf huwa yaumu. Kalau yaumah maf'ul bih li fi'lin mahdhuf. Yauma la tamliku hari hari yang tidak memiliki nafsun satu jiwa pun li nafsin syai'ah terhadap satu jiwa yang lainnya sesuatu minal manfaat daripada manfaat. Enggak ada yang bapak ibu yang nolong anak enggak ada, enggak ada manfaat. Semuanya nggak ada. Kalau di dunia Allah masih menggabungkan. Masih ada yang mau nolong, yang mau rahmat, yang mau melindungi, yang mau itu masih ada. Di akhirat nggak ada. Ya mafrul mar'u min akhi min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Lu gimana syafaat? Syafaat itu idzin minallah. Allah kasih izin. Hah? Saat itu nggak ada yang berani. nggak ada yang berani untuk berbuat apapun. Syafaat itu Allah mengizini beberapa orang dan utamanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak ada yang berani. Enggak ada wasilah lagi nanti. Enggak ada sudah. Langsung milik Allah. Lima Limanil mulkul yaum. Enggak ada yang bisa memberi saat itu. Enggak ada yang bisa nolong saat itu. Enggak ada yang bisa ngasih minum saat itu. Enggak ada, enggak ada semuanya. Enggak ada, enggak ada tawassut sudah. Langsung dari Tuhan kecuali Allah yang akan tunjuk ke makamnya yang tinggi saat itu seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak ada yang bilang mampu. Hmm? Yauma la taglam la tamliku nafsun nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan saat itu milik Allah. Hah? Wal amru yauma idzin lillah. La amr ghairi. Semuanya segala segala sesuatu itu adalah perintah Allah. Ai lam yakun ahadan minat tawassut nggak ada yang akan bisa nengenengai saat itu nggak ada wasitoh lagi nah, bi khilafid dunia kalau dunia ada wasitoh berangkat ke dokter biar dirawat di hari kiamat ada <laughs> perawatan rumah sakit penolong misalnya tim sar atau yang lain yang nggak ada huh? Nah, la tamliku nafsun nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah wallahu alam nah, ada yang dibahas Allah Itu semuanya bakal kita saksikan nanti di hari kiamat ya. Allah afiyah. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ada malaikat menjaga badan ke kanan kiri, terus ada lagi malaikat rahmat. Gimana itu? Ya, macam-macam. Malaikat itu ada macam-macam kan. Bilang jumlahnya malaikat itu lebih daripada seluruh makhluk banyak sekali jumlah malaikat ada malaikat rahmah ada malaikat yang bagian mengatur hujan ada gabduruh mencabut nyawa ada itu macam-macam malaikat rahmah itu yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala jadi kalau bahasa sekarang misalnya kalau ada eh, ada gula ada semut kalau ada kembang ada kupu ada lebah begitu kalau ada khair kebaikan nanti datang malaikat rahmat itu itu lambang daripada turunnya rahmat Allah dikerumuni para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuma malaikat rahmah itu tidak masuk rumah yang ada gambar dan tidak yang ada anjing. Innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wasurah. Itu malaikat rahmat, bukan berarti Israel tidak bisa masuk ada di situ. Nah, intinya sediakan babi anjing semuanya tembus sama Israel. Itu malaikat rahmat maksudnya.